Adapun nas nas dalil-dalil yang sangat banyak mengandung ampunan terhadap dosa-dosa dan penghapusan watakfir sayyiat lil muttaqin penghapusan kejelekan bagi orang-orang yang takwa sangat banyak sekali seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Kata Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqanan, pembeda. Wa yukaffir ankum sayyiatikum dan akan menghapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dan mengampuni kalian. Ini jaminan ampunan bagi mereka yang bertakwa. Demikian pula dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka akan dihapuskan baginya kejelekan-kejelekannya dan akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian dalam al Taghabun. Dalam surat al talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dihapuskan baginya kejelekan-kejelekannya. Wa yu'dhim lahu ajra dan akan dibesarkan baginya pahalanya. Ayat-ayat ini semua menunjukkan orang yang bertakwa, orang yang beriman akan dihapuskan dosa-dosanya. lam لَمْ fi فِي ayat الْآيَاتِ خِصَالَ taqwa. Sungguhnya dalam ayat-ayat ini tidak dijelaskan rincian khisalit taqwa. Yang dimaksud dengan ketakwaan apa? Yang mana? Pokoknya siapa yang bertakwa, begitu saja. Amal solehnya juga tidak dirincikan. Siapa yang beramal dengan amal soleh, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Amal soleh yang mana? Wa min jumlati tentunya di dalam amal soleh diantaranya taubat. An-nasuh. Taubat yang nasuhah itu amal soleh. Demikian pula termasuk ketakwaan adalah bertaubat. Orang yang bertobat itu berarti bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yatub fahuwa zalim. Siapa yang tidak mau bertaubat berarti dia orang zalim. Ghairu muttaqin berarti dia tidak bertakwa. Wa qad bayyana fi surat Ali Imran khisal taqwa. Dan Allah telah jelaskan, rincikan bentuk-bentuk ketakwaan yang menyebabkan diampunkannya dosa-dosa li ahliha untuk orang-orangnya wa yadkhulumul jannah dan dimasukkan dalam surga. Fadakar disebutkan dalam surat Al Imran di antaranya al istighfar meminta ampun. Fadakar minha al istighfar. Wa adamul israr dan tidak terus menerus dalam dosa. Falam yudman takfir sayyi'at wa maghfirat illa liman kana ala hadhihi sifah wallahu a'lam maka tidak mengandung penghapusan dosa-dosa tidak menghilangkan kejelekan-kejelekan kecuali orang yang tersifati dengan sifat itu yaitu yastaghfir minta ampun dan juga walam yusirru ala ma fa'alu tidak terus-menerus dalam apa yang mereka kerjakan dari dosa Wallahu a'lam. Wa mimma yastadilla bihi ala anna al-kabair la tukaffar bidun at-taubah minha aw al-'uquba 'alayha hadis Ubadah. Di antara apa yang menunjukkan bahwa dosa-dosa besar tidak terampuni kecuali dengan taubat khusus atau hukuba 'alaiha atau ketika sudah dibalas di dunia. Di antaranya hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu taala anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu bahwa kami di sisi Rasulullah sallallahu faqala dan dia bersabda bay'uni ala an la tusyriku billahi syai'a hendaklah kalian berbaiat kepadaku bersumpah setia kepadaku yang pertama agar kalian jangan syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun wala tasriqu dan jangan mencuri wala taznu dan jangan berzina wa qara alaihimul ayat kemudian dibacakan ayatnya faman waffa minkum fa'ajruhu 'ala Allah siapa yang menunaikan sumpahnya bayatnya maka pahalanya ada di sisi Allah wa man asaba min dzalika syai'a dan siapa yang terjerumus di dalamnya sesuatu fa'uqiba bihi kemudian dibalas di dunia bahwa kafaratun lahu maka itulah kafarahnya itulah tebusannya wa man asaba min dalika syai'a dan siapa yang terjatuh di dalamnya sesuatu fasatarahu Allah kemudian Allah tutupi dia fahuwa Allah maka dia kembalinya kepada Allah. Insya'a azabahu, kalau Allah kehendaki Allah azab dia. Wa insya'a ghafaralahu, kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia. Kharrajahu fi sahihain. Demikianlah dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Inti dari hadis ini adalah tiga dosa besar disebutkan Pertama syirik, kedua mencuri, ketiga zina. Kata Nabi Rasulullah SAW, siapa yang berbuat perbuatan ini, kemudian diadab oleh Allah di dunia, maka itu penghapusnya. <clears throat> Tetapi kalau tidak, maka Allah yang akan menghisapnya nanti yaumul kiamah. Wabi fi riwayat Muslim, "Man ata minkum haddan fauqim alaihi fahuwa kafaratuhu." Dalam hadis lain disebutkan dalam riwayat Muslim, siapa yang mendatangi atau mengerjakan perkara-perkara had, perkara had adalah dosa yang menyebabkan dihukum had, seperti minum khamr dicambuk, berzina dirajam, mencuri dipotong tangannya itu namanya hukum had. Siapa yang mengerjakan hukum-hukum had atau yang mengerjakan sesuatu dosa yang menyebabkan dia dihukum dengan hukum had, Fa'uqima alaih, kemudian dikerjakan, artinya dilakukan terhadapnya. Yang mencuri sudah dipotong tangannya. Yang minum khamr sudah dicambuk. Yang berzina sudah dirajam. Maka itu kafaratuhu. Itu menghapus <clears throat> itu penghapusnya. Wahada yadullu ala anna al-hudud kafarat. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum-hukum had merupakan penghapus hukum hukum had merupakan kafarah penebus penebus dosa. Artinya dia sudah bersih. Sebagaimana sahabat yang mengatakan ya Rasulullah ini zanai, aku berzina. Rasulullah memalingkan wajahnya ke arah lain. Dia mendatangi wajah Rasulullah dan menyatakan ya Rasulullah, zanai itu aku berzina. Rasulullah memalingkan lagi ke arah lain, tetap dia mendatangi lagi dan berkata, sungguh demi Allah aku berzina. Sampai Rasulullah SAW bertanya, orang ini waraskah? Sehatkah? Bagaimana pikirannya? Sadar atau tidak sadar? Ya Rasulullah dia adalah orang yang paling cerdas di antara kami. Dia sangat, sangat sadar. Maka dihukumlah dengan hukum had. Dirajam. Ketika ada beberapa orang yang menggibahinya, Orang ini sudah ditutupi dosanya oleh Allah. Kenapa dibuka di hadapan Rasulullah? Lihat akibatnya. Dia dilempari seperti anjing begini, seperti anjing begitu. Fatlumah. Dan menyatakan sungguh demi Allah, orang ini telah bertaubat dengan taubat yang kau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, lakafathum. Kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Dan semuanya dia sekarang berenang di sungai-sungai jannah. Artinya, sudah terhapus dosanya dengan hukuman had dengan hukum rajam tersebut. Berkata Syafi'i, "Lam asma' fi hadzal bab anna al-hadd yakunu kafaratan li ahlihi syai'an ahsan min hadits Ubadah bin Sa'id." Kata Imam Syafi'i, "Aku tidak pernah mendengar dalam bab ini bahwa hukum had akan menghapuskan dosa-dosa orangnya." Tidak ada yang aku dengar yang lebih bagus dari hadis ibadah. Aku tidak pernah mendengar dalam bab ini hadis tentang dihapuskannya dosa karena hukum had yang lebih bagus daripada hadis ini. Hadis siapa? Hadis Ubadah Ibn Samit. Disebutkan di dalam lafadznya oleh Rasulullah SAW, fahuwa kafaratullah. Kalau dia sudah dihukum di dunia dengan hukum had, maka itulah hukuman dia dan itulah penghapus dari dosanya. Wa qawluhu fa'uqiba bihi. Maka dia dihukum. Tentunya ya'um al-uqubat syariah wal-uqubatul qadariyah. Kata Nabi barang siapa yang berbuat dengan perbuatan dosa tersebut, dosa besar. Kemudian dihukum, maka terhapus dosanya. Hukum yang mana? Ada dua kemungkinan dan dua-duanya termasuk. Uqubah syariah wa uqubah qadariyah. Hukubah atau balasan syariah adalah balasan seperti yang disebutkan tadi hukum-hukum had. Itu hukuman syariah Yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina dirajam, kalau dia sudah muhsan, kalau belum muhsan dicambuk dan tagribu am dan diasingkan. Itu semua hukum syariah. Dan kadang-kadang dihukum dengan hukum qadariyah. Hukum takdir. Apa itu hukum takdir? Tiba-tiba dia kena bencana tertimpa bencana karena dosanya. Tiba-tiba ketika dia berzina dia tertimpa penyakit yang menyengsarakan dia bertahun-tahun dan kemudian membunuhnya. Penyakit AIDS misalnya dan sebagainya. Ini juga ukubah. Tapi ini bukan ukubah syariah, tapi ukubah qadariyah. Hukuman takdir. Kata Syekh, kata Ibn Rajab al rahimahullah, sama saja apakah uqubahnya uqubah syariah <clears throat> ataupun uqubah qadariyah maka itu akan menghapuskan dosanya. Ya um, ya um itu mencakup. Mencakup akubat syariah. Wahiyal hudud. Apa itu akubat syariah? Wahiyal hudud, hukum-hukum had. al mukaddarah atau ghair al-muqaddarah yang ditentukan ataupun yang tidak ditentukan. Yang ditentukan seperti tadi rajam, potong tangan, cambuk sekian kali itu ditentukan. Apa yang tidak ditentukan? Hukum had, tapi tidak ditentukan dalam Quran. Kata'zirat. Hukum had yang tidak ditentukan berapanya, bahkan tidak ditentukan bentuknya, itu disebut ta'zir. Ta'zir itu kembalinya kepada penguasa. Dan penguasa boleh beristihad di situ. Kalau gitu, hukum saja begini. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, hukumku kalau ada orang yang mempelajari ilmu filsafat adalah dipukul dengan sendal atau dengan pelepah kurma dan dikelilingkan ke kampung-kampung sambil diumumkan inilah orang yang meninggalkan sunnah dan mempelajari filsafat. Nah, ini dari mana? Ya dari istihad beliau. Kalau saya jadi hakim, kalau saya jadi penguasa, hukumku begini. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, kalau aku jadi penguasa, perempuan yang sering keluar, jubahnya akan aku siram dengan cat supaya nggak keluar lagi. Ini juga tidak ada dalam Quran dan dalam Sunnah. Itu adalah istihad penguasa. Dan para ulama tadi mengatakan kalau saya jadi penguasa, kalau hukumku, kalau aku yang menghukumi, aku akan hukum begini supaya dia jangan sering-sering keluar. Ini barakallahu fikum <clears throat> menunjukkan bahwa hukum ada dua, hukum syar'i, dua-duanya syar'i. Yang satu yang ditentukan, yang kedua yang tidak ditentukan dan Allah serahkan kepada penguasa. Beristihad dengan istihadnya dan hukum. Termasuk di dalamnya penjara. Jadi jangan dikira penjara itu baru. Jadi itu adalah bid'ahnya penguasa sekarang. Dari dulu bahkan zaman Ali bin Abi Thalib sudah menghukum beberapa orang yang berbuat kesalahan dengan dipenjara. Beberapa orang sampai ketika dia sudah jerak dilepaskan. Ini barakallahu fikum kembalinya kepada penguasa. Kalaupun dicambuk berapa kalinya terserah penguasa. Ini namanya apa? Ta'zirat. Kat ta'zirat. Wa yashmulu al-uqubat al-qadariyah. Hadis tadi, siapa yang berbuat dosa kemudian dibalas mencakup balasan-balasan syar'i yang tadi dan juga balasan-balasan takdir Kal masaib seperti musibah-musibah. Masaib musibah. Wal asqam penyakit-penyakit. Wal alam rasa sakit. Asqam penyakit, kalau alam rasa sakit. innahu sahha 'anil Nabi sallallahu Karena telah sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam la yusibul muslima nasabun wala wasabun wala hammun wala hazanun hatta syauka إلا illa الله biha khatayahu. Karena ke dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim terkena nasabun, kesusahan. Walau wasabun, tidak pula terkena musibah. Wala hammun, tidak pula terkena ham, kebingungan, gelisah, gundah gulana, wala hazanun, tidak pula terkena rasa sedih. Hatta syauka yushakuha, bahkan sampai pun duri yang menusuk dia kecuali ada dosa yang terampuni. Kecuali kafarallah, Allah mengampuni dengannya dosa-dosanya. Allah mengampuni dengan duri yang menusuk kakinya. Ada dosa yang Allah ampuni. Ketika dia tertimpa kesedihan, ada dosa yang Allah ampuni. Ketika dia tertimpa kegelisahan, ada dosa yang terampuni. Ketika dia tertimpa musibah, sakit, penyakit, bencana, runtuh rumahnya terbakar, maka ada dosa yang terampuni. Ini hadis yang sahih. وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه maka diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib juga bahwa hukum-hukum had merupakan penghapus dosa orang yang dihukum tersebut. Dan disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tabari tentang masalah ini ada khilafan. Qala Ibn Jarir, fi hadhihi masalah khilafan bainan nas. Memang ada perselisihan di antara manusia. Warajjaha dan beliau merajihkan anna al haddi bimujarradihi kafarah. Dan yang rajih bahwa hukum had itu sendiri sudah kafal, sudah penghapus dosa. Wa wahana al-qawla fi khilafi dhalika jiddan dan sungguh beliau anggap sangat lemahnya pendapat yang lain selain ini. Jiddan sangat lemah sekali. Ini walaupun ada khilaf, tetapi sangat jelas yang rajih adalah bahwa hukum had menghapuskan dosanya. Adapun pendapat yang selain ini wahan atau lemah sekali, sangat lemah. Kultu saya katakan kata Ibnu Rajab wa qad ruwiya an Sa'id ibn al-Musayyib wa Safwan ibn Salim anna iqamat al-had laysa fi kafarah. Ada ucapan Sa'id ibn Musayyib dan juga Safwan ibn Salim bahwa ditegakkannya hukum had tidak menjadi penghapus dosa wala budda ma'hu minat taubah harus dia bertaubat berarti ketika orang itu mau dihukum mau dirajam bagaimana hati dia ini pendapatnya Sa'id bin Musayyib apa dia menyesali aku menyesal bertobat jadi sebelum sebelum dirajam dia tobat Maka ketika dirajam jadi penghapus tetapi kalau dia tidak bertaubat, yang nggak dirajam, apa yang nggak nggak dihapus menurut beliau. Apa contohnya? Contohnya ketika orang-orang Syiah rasulullah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata mereka? Tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. tetapi yakin bahwa Ali adalah Tuhannya. Berarti dia mati dalam keadaan kafir. Tidak terhapus dia dengan hukuman tersebut. Tetapi dibantah oleh yang lain dari para ulama, beda kalau itu kan ridah murtad. Kalau murtad yustatab salah satu ayat. Wa intaba, kalau mau taubat, kalau tidak dia dibunuh. Dibunuh sebagai kafir. Nah, berbeda. Wallahu ta'ala alam, warajahahu ta'ifatun minal mutaakhirin. Dirajikan pendapat Sa'id bin Musayyib ini oleh sekelompok ulama yang belakangan. Mutaakhirin. Di antaranya yang merojihkan adalah Al-Baghawi dan juga Abu Abdullah Ibn Taimiyah. Huwa Syekh Al-Imam Fakhruddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abil Qasim Al-Khidr Ibn Muhammad Ibn Taimiyah Al-Harrani. وكتابه في التفسير غير متبوع يقع في عدة مجلدات Nah. Qala fi tafsiraihima dalam dua tafsir beliau. Hanya saya tafsirnya Abu Abdullah Ibnu Taimiyah tidak tercetak, artinya hilang. Wa huwa qaul Ibnu Hazm dan juga itu ucapan Ibnu Hazm Al-Zahiri. Al-awwal qaul Mujahid, sedangkan pendapat pertama ucapan Mujahid dan Zaid bin Aslam dan Imam Thawri, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Wa amma hadis Abi Hurairah al-marfu', adapun hadis Abu Hurairah secara marfu', la adri al-hududu taharatun li ahliha am la. Bahkan Abu Hurairah berkata, aku tidak tahu apakah hukum-hukum had itu menjadi penghapus bagi orangnya atau tidak. Aku tidak tahu. Artinya beliau tidak berpendapat. Waqad farrajahu al-Hakim wa ghairih. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dan lainnya. Wa a'allahu al-Bukhari, tetapi disebutkan illat atau cacat riwayat tersebut oleh Imam Bukhari. Waqala dan berkata la yathbut ucapan dari Abu Hurairah tadi tidak sabit. Wa inama huwa min marasiliz zuhri. Itu adalah hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Zuhri. Dan mursal termasuk jenis hadis dhaif. Wa hiya dhaifatun. Wa ghalata Abdul Razak fa wasalahu. Sedangkan Abdul Razak dalam musannafnya keliru ketika menyebutkannya secara mausul. Bersambung. Padahal hadisnya mursal. Tidak mausul. Qala wa qad 'an Nabi sallallahu alaihi al-hudud kafara. Padahal telah sahih riwayatnya. Dari Nabi langsung SAW bahwa hukum-hukum had adalah penghapus. Mana hadisnya? Sudah kita baca tadi. Yang disebutkan riwayatnya juga. Bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan dari hadis Ubadah bin Samit di Sahihain. Kalau dia berbuat dosa di dunia dan kemudian dibalas, maka itulah penghapusnya kata Nabi maka itulah penghapusnya. Jelas sekali hadis ini menunjukkan yang rajih adalah penghapus bahwa hukum-hukum had adalah penghapus. Wa mimma yastadillu bihi man qala al-had laisa bikafarah adapun pendapat orang yang berdalil yang berkata bahwasanya kafar uh, hukum had tidak menghapuskan biasanya mereka membawa dalil Dalika lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati adabun azim. Illa alladhina tabu min qablu wa min qabli an taqdiru alaihim. Kata Allah, yang demikian adalah penghinaan buat mereka di dunia. Hukum-hukum had tadi dihukum potong tangannya, dirajam sebagainya, itu adalah kehinaan buat mereka di dunia. Sedangkan di akhirat ada azab yang pedih. Sepintas, seakan-akan hukum tadi tidak menghapuskan dosa kan? Karena disebutkan dalam ayat ini, bagi mereka khizun di dunia, bagi mereka khiz, kehinaan di dunia. wafil fil akhirah, dan di akhirat ada ada azab yang pedih illalladzina tabu kecuali yang bertaubat. Hmm. Berarti harus bertaubat. Min qabli an taqdiru alaihim. Wa zahiruhu annahu tajtami' lahum uqubatu dunya wal akhirah. Zahir dari ayat ini terkumpul dua azab. Uqubatu dunya, adab dunia, wal akhirah, dan adab akhirat. Bagaimana jawabnya? Kayaknya benar dalilnya kayaknya sangat bagus sekali dalil. Wa yujabu anhu dan dijawab bi'annahu dzikru uqubatihim fid dunya wa uqubatihim fil akhirah. Dijawab bahwa itu menyebutkan tentang balasan Allah dunia dan akhirat. Artinya dunia ada azab ini, akhirat ada azab yang lebih dahsyat. Tetapi wala yazam istima'uhuma, tetapi tidak mesti setiap orang kena dua-duanya. Mungkin yang tidak terkena di dunia kena di akhirat, yang terkena di dunia tidak terkena di akhirat. Allah hanya menyebutkan bahwa bagi mereka ada dua jenis adab. Ada adab dunia, ada adab akhirat. Tetapi la yalzam istima'uhuma. Tidak mesti bergabung kedua-duanya. Wa mastithna man taba. Adapun pengecualian orang yang bertaubat. Fa inna mastathnahu min uqubati dunya khassah. Maka itu taubat pengecualian dari uqubatul dunia secara khusus. Fa inna uqubatul akhirat tasqut bitaubah qabla al-qudrah wa ba'daha. Adapun balasan akhirat maka akan gugur dengan taubat. Qabla al-qudrah wa ba'daha. Apakah sebelum kudrah ataupun setelah kudrah? Apakah setelah dia mampu ataupun sebelum mampu kalau dia sudah niat saja, <laughs> akhirat sudah dimaafkan. Nah. Wa qawluhu wa man asaba syai'an min dhalika fasatarahu Allah alaihi fahuwa Masih kita bahas hadis yang tadi ya, hadis Ubadah bin Dan siapa yang terkena salah satu dari dosa itu, kemudian Allah tutupi di dunia. Fahuwa ilallah maka dia dikembalikan kepada Allah artinya terserah Allah insya'a azabahu kalau Allah kehendaki Allah adab dia wa insya'a ghafara lahu kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia ini sahih sangat jelas sekali ucapan ini anna hadil kabair man laqiyallahu biha bahwa dosa-dosa besar yang dibawa oleh seseorang kepada Allah artinya belum taubat sampai matinya sampai bertemu Allah كانت تحت المشيئة atau tahta masyiatihi maka orang ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala masih belum tentu insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu wa hadha yadullu ala anna iqamat al-faraid la tukaffiruha wa la tanfuha ini menunjukkan bahwa menegakkan faridah menegakkan faraid La tukafiruha wa la tamhuha. Dia tidak menghapuskannya dan tidak menghilangkannya. Apa kaitannya? Faraid kewajiban-kewajiban. Ini dalil bahwa orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban tidak terhapus dosa besarnya. Karena dalam hadis-hadis tadi disebutkan siapa yang berbuat dosa besar. Kalau dibalas di dunia terhapus. Tapi kalau tidak maka terserah Allah. Allah akan azab dia atau Allah akan ampuni dia. Artinya masih terancam dengan ancaman dosa. Berarti tidak terhapus dengan sholatnya. Tidak terhapus dengan puasanya. Tidak terhapus dengan umrohnya misalnya. Sholat ke sholat menghapuskan dosa. Ramadan ila Ramadan menghapuskan dosa. Tapi hadis ini menyatakan kalau berbuat dosa yang besar ini tadi tetap terancam dalam Berarti barakallahu fikum ada dalil bahwa mengerjakan kewajiban-kewajiban tidak menghapuskan dosa-dosa yang besar, menghapuskan dosa-dosa kecil. Faina al muslimin yuhafizuna 'ala al-fara'id, karena kebanyakan kaum muslimin menjaga faridahnya, menjaga salat lima waktunya. Wala siyama man bay'ahu nabi lebih-lebih lagi yang berbayat pada Nabi. Mereka menjaga kewajibannya, salatnya, puasanya, وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة. Dan kemudian orang yang keluar daripadanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telah bertaubat daripadanya. Maka dalil-dalil yang sangat jelas dalam kitab dan sunnah bahwa dia terhapus dosanya kalau bertaubat. Man taba ilallah. Taba Allah alaih. Siapa yang bertaubat pada Allah, Allah beri taubat baginya. Wa ghafara Allah akan ampuni dia. Fabaqiya man lam yatub, maka sisanya yang tidak bertaubat. Dakhilan tahtal masyiah, maka dia di dalam kehendak Allah. syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a lahu. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia, kalau Allah kehendaki Allah adab dia. Bahasa lainnya, orang ini terancam dengan ancaman azab. Tapi masih berkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, adab, adab dia. Berarti terancam dengan ancaman azab. Wa ala anna kabair la al-a'mal. Dan juga ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar tidak terhapuskan oleh amalan-amalan saleh. أن الله لم يجعل الكبائر في الدنيا كفارة واجبة bahwasanya Allah tidak menjadikan dosa-dosa besar di dunia sebagai penghapus wajibah wa inama al kafara lis-saghair tidak menghapus dosa-dosa besar hanya saja Allah jadikan kafarah penghapus lis-saghair untuk dosa-dosa kecil kakafarati wat'il mudahir wat'il mar'a fil haid alal hadith Ibn Abbas apa saja ya macam-macam dosa-dosa kecil seperti wat <clears throat> ilmu mudahir seperti jimaknya seorang laki-laki yang sudah mendihar istrinya Dihar itu kan sumpah untuk tidak menyentuh istrinya. Ternyata disentuh. Nah, itu bisa terhapus dengan ini. <clears throat> Karena itu bukan termasuk dosa besar. <clears throat> Atau wat ilmar afil haid. Menjimai istrinya dalam keadaan haid. Menurut hadis Ibn Abbas. Wallahu ta'ala a'lam. الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره wa kafarah mantara taraka syai'an min wajibatil haji Dan juga bisa menghapuskan orang yang meninggalkan beberapa kewajiban-kewajiban haji. Dalam haji ada perbedaan antara kewajiban dengan rukun. Kalau rukun, haji nggak sah kalau ditinggalkan. Tapi kalau kewajiban-kewajiban haji masih sah. Awirtaka baba atau atau melanggar pelanggaran-pelanggaran pada hajinya. Wahiyya arba'atu ajnasin. Dan itu ada empat jenis. hajun, wa itqun, wa sadaqatun, wa siyam. Tebusannya apa? Kalau dosanya bisa terhapus dengan amalan saleh. Tapi tetap ada tebusannya. Apa tebusannya? Bisa hajun. Hajun itu menyembelih seekor kambing awet kon atau memperdekakan seorang budak. Wasadaqatun memberi makan asrati masakin sab'atun uh, eh, salah iya puasa ya, wasiyamin puasa sepuluh hari tiga hari ketika haji wasabatun idza ya. tilka asratun kamilah sedekah dengan memberikan fidyah ini tebusan-tebusannya ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء oleh karena itu tidak ada kewajiban kafarah bagi siapa yang قتل العمد عند جمهور العلماء ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا كما في حديث واسلة ابن الأسقع أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في في صاحب لهم قد أوجب فقال اعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار ومن أوجب عمل عملا يجب له بها النار ويقال إنه كان قتل قتيلا وفي صحيح مسلم An Ibn Umar anahu daraba 'abdan lahu fa'ataqahu. Nah. Atau dia membunuh buruan misalnya. Atau dia bersumpah dengan yaminul ghamus. Yaminul ghamus adalah seorang yang bersumpah dalam keadaan sadar bahwa dia berdusta liyaqtati' biha mala akhi untuk mengambil harta saudaranya. Asabaha fi awal dam. Nah. Wa sumiyat ghamusan li'annaha taghmi sahibiha fil ithm thumma fil Disebut ghamus karena pelakunya akan dicelupkan ke dalam neraka. Ayo dan lain-lain. Qala wa fi sahibin lahu qad aujab atau ketika dia <clears throat> diperintahkan untuk membebaskan budak sebagai anjuran kama fi hadis wasilah bil afqah bahwa dia datang pada Nabi SAW menyatakan ya Rasulullah aku terkena hukum atau melanggar etiku anhu raqabah kata Nabi merdekakanlah budak niscaya Allah akan bebaskan engkau dari api neraka. Wa mana aujab? Makna aujab ay amila amalan, mengamalkan amalan yang yajib lahu bin nar. Yajib lahu bihin nar. Datang seseorang sudah aujab. Apa aujab? Dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan terancam neraka. Maka dikatakan atau dia membunuh bunuhan buruan atau disebutkan doroba abdan lahu. Dia memukul budaknya. Ya Rasulullah aku melanggar, aku membunuh, apa, memukul budakku. Maka disuruh untuk memerdekakannya. Wa qala laisa li fihi min al-ajri mithla hadha wa akhadha 'udan min al-ardi inni sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man latama mamlukahu aw darabahu fa inna kaffaratu ay ya'tiqahu Kata sahabat tadi, sungguh aku tidak mendapatkan pahala walaupun seranting ini diambil ranting. Karena aku memperdekakannya sebagai tebusan saja. Maka tidak sebagai e, kebaikan pada budak tersebut, tidak. Tebusan saja. Karena aku mendengar Nabi bersabda, siapa yang menempeleng budaknya, lapama, atau memukul budaknya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Maka aku merdekakan sebagai tebusan. Aku tidak yakin aku akan mendapatkan pahala walaupun seud ini. Hanya menyelamatkan diriku dari ada dari menebus dirinya dari ancaman ada. Wallahu taala a'lam bissawab.